ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم Ya Allah katakan Barang siapa mentaati Allah Mentaati Rasulnya Dia akan masuk surga Mengalir banyak surga- sungai-sungai Kekal di dalamnya Itulah keberuntungan sangat besar Mentaati Allah Dan mentaati Rasulnya Itu fokusnya di situ Terus وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك يا عمر ketika dia قبل الحجر hajar mencium ini يعني hajar aswad mencium Umar sebelum mencium katakan inilah a'lamu anak hajar anaki hajar saya tahu kalau kamu itu hanya batu wai batum la tadur wala tangfa kamu nggak bisa menolak madarat nggak bisa mendatangkan manfaat laula anni raaitu rasulullah sallam qabbalaki maqabaltuk seandainya aku tidak lihat nabi mencium kamu aku tidak akan mencium kamu Baru Nabi baru kemudian Umar mencium cup itu setelah Umar tegaskan begitu sehingga menciumnya itu karena itiba kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terus وقد تقدم قول بعض السلف اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم ya perkataan Ibnu Mas'ud itabiu itibalah kamu wala tabtadiu jangan membuat bid'ah faqad kufitum telah cukup bagi Anda seperti itu. Terus كما تقدم أن من شرط قبول العمل تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم Sebagaimana juga telah dijelaskan syarat diterimanya amal itu adalah tajridil mutaba'ah li Rasulullah SAW. Ini men- menu- mentuluskan atau apa namanya? tajrid meliki apa meliki itu? Memurnikan yaitu mutaba'ahnya kepada Nabi. Terus كما تقدم آه، وقد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله والنهي عن معصية الله ومعصية رسوله فلا يجوز لأحد أن يخرج عما مضت به السنة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة Telah datang banyak dalam nas yang banyak Quran dan Sunnah yang di dalamnya itu perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya, larangan maksiat kepada Allah, larangan maksiat kepada Rasulnya, dan tidak boleh seorang pun keluar dari Sunnah Nabi dan ini dan <coughs> apa yang ditunjukkan oleh Kitab dan Sunnah. Karena Ali salaful ummah yang itu semuanya adalah para salaf di atas agama tersebut. Jadi dalam masalah ibadah ini intinya bahwasanya kita tidak boleh membuat kreasi baru sifatnya paket tauqifiyah sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah dan Rasulnya tidak boleh kita berkreasi-kreasi dalam masalah ibadah kalau mau kreasi dalam urusan dunia dalam masalah ibadah tinggal kita melaksanakan perintah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya atau contoh yang ada Terus. ثالثا قاعدة في أن مدار الدين على العلم النافع والعمل الصالح إن دين الإسلام مداره على العلم النافع والعمل الصالح Yang ketiga, kaidah anna madaruddin poros agama itu ikhwan, ilmu dan amal, ilmu nafi dan amal saleh. Sehingga agama itu bukan sekedar ilmu, wawasan dan bukan amal tanpa ilmu tapi ilmu dan amal. sesungguhnya agama Islam warasnya adalah ilmu yang nafi, amal yang saleh. Syekhul Islam mengatakan, Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah wassalahu munhasirun fi naw'ain fil ilmi nafi wal amali salih wa qad ba'atha Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdali dhalik wa huwa al huda wa dinul haq liyudhhirahu ala dini kulli fal huda al ilmu nafi wa dinul haq al salih intaha kata beliau wassalah munhasirun fi Kebaikan itu dia terbatas pada dua perkara. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang paling baiknya ilmu dan paling baiknya amal itu al-huda wa dinil haq Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq hirau ala dini kulli walau kariyal musrikun al huda al ilmu nafi wa dinul haq al amal salih Dan jayanya umat ini dengan ilmu dan amal. Sehingga karakteristik umat ini, karakteristik umat ini adalah dia berilmu dan diamalkan, amal ditegakkan di atas ilmu. Ilmu tanpa amal milik eh, milik Yahudi, amal tanpa ilmu milik Nasrani. Muslimin berilmu dan beramal. Terus. وقال رحمه الله فأهل السنة والجماعة المتبعين لسلف صالح لا يتكلمون في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للكتاب والسنة وأما أهل البدع فلا يعتمدون على الكتاب والسنة وآثار السلف صالح وإنما يعتمدون على الأقل واللغة والفلسفة yeah. Ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti salafus saleh mereka tidak berbicara dalam suatu perkara agama illa tabaan lima jabi ar rasul kecuali mengikuti apa yang datang eh, yang disampaikan rasul mengikuti kitab dan sunnah adapun ahlul bidah mereka tidak bersandar kepada kitab dan sunnah dan athar para salaf tetapi yang menjadi sandaran apa al aklu wal lughah wal falsafah yang menjadi sandaran adalah al akli yakni akal lughah dan falsafah ini yang disadari mereka sehingga mereka ya ini pintar-pintaran bicara dengan akalnya kemudian pintar-pintaran mempermainkan bahasa dan kemudian mereka bermain filsafat terus أحسن الله إليكم ثم قال حفظه الله رابعا قاعدة إن در المفاسد مقدم على جلب المصالح والدليل لهذه القاعدة الأول قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فحرم الله سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا و hamiyatan lillah wa ihanatan li alihatihim li kaunihi dari'atan ila Allah ta'ala wa kana maslahata maslahatu tarki masabbatillahi ta'ala arjaha min maslahati sabbina li alihatihim ya ikhwan ini penting ini bab yang keempat ini di antara kaidah dalam dakwah salafiyah bahwasanya inna dar al mafasid muqaddam ala jalbil masalih menolak madarat itu menolak kerusakan lebih didahulukan dibandingkan dengan mendapatkan manfaat menimbulkan masalah contohnya satu firman Allah wala tasubul ladina yad'una min dunillah jangan kamu cela sesembah sesembah yang mereka sembah selain Allah jangan kamu cela berhala-berhala mereka kenapa fayasubullaha mereka akan mencela Allah aduan bi ilmin yang penuh dengan permusuhan tanpa ilmu mencel dicelanya Allah karena mencela berhala ini madharat besar maka supaya mereka tidak mencela Allah maka kita jangan mencela berhala mereka karena akan menimbulkan celaan mereka kepada Allah dan celaan kepada Allah itu madharat yang lebih besar maka dihindari ini namanya menghindari madharat yang besar sekedar untuk mendapatkan masalah ternyata mautorotnya lebih besar lagi yang didapatkannya maka dihindari terus الثاني وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض الحديث متفق عليه Yang kedua, kisah Nabi membiarkan Ka'bah seperti apa adanya. Padahal Ka'bah itu tidak berdiri di atas asas Ibrahim. Apa kata Nabi Aisyah? Laula anna qaumaki oh. hadithu ahdi bi ahdin bi jahiliyah. Kalau seandainya kaum kamu itu tidak baru saja keluar dari masa jahiliyah, la amartu bil baiti fautima. Aku akan perintahkan untuk menghancurkan Ka'bah itu, kemudian akan dibangun oleh beliau sesuai dengan koid, kawaid atau ah, pondasi uh, Nabiullah Ibrahim fadkhaltu eh, fihi ma ukhrija minhu wal saktuhu bil ardi akan <coughs> aku akan masuk ke dalamnya dan mau ukhrija minhu apa yang dikeluarkan darinya ini akan dibangun dengan bangunan yang yang sesuai dengan pondasi Nabiullah Ibrahim posisi bangunan Ka'bah waktu itu tidak seperti pondasi Nabiullah Ibrahim tapi kalau ini dihancurkan kerusakannya bisa yaitu murtadnya kaum muslimin yang baru masuk Islam karena imannya lemah ternyata menganggap Muhammad melakukan kerusakan dengan menghancurkan Ka'bah dan akan dia turunkan wa alzaqtuhu bil ardi akan aku turunkan sejajar dengan bumi akan dihancurkan oleh nabi dibangun dengan pondasi sebagaimana pondasi Nabiullah Ibrahim terus Ustaz, Ustaz. ulang baca hadisnya tadi salah saja yang mana? Tadi anak salah, anak ulang sekilas. Iya. Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah la amartu bil baiti fahudima fa adkhaltu fihi ma ukhrija min fa wa alzaqtuhu bil ard al hadithu muttafaqun alayh fa fi hadha al hadithi dalalatun zahiratun ala ma'na hadhihi al qa'idah id taraka an nabiy sallallahu alayhi wa sallam maslahata bina'il al atiq ala ususi ibrahim alayhi salam lidari mafsadatin khashiya وقوعها إن هو هدمه wa عليها وهي نفور الناس عن الإسلام أو ردتهم بسبب هذا الفعل فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء هذه المفسدة على جلب تلك المصلحة يا dalam hadis ini ditunjukkan salam doirnya ikhwan tentang koda ini Nabi meninggalkan maslahat membangun Ka'bah membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi Ibrahim itu maslahat tetapi akan dikhawatirkan nanti manusia lari dari Islam lalu murtad dengan sebab perbuatan Nabi maka Nabi lebih mendahulukan menghindari murtadnya manusia dibandingkan dengan membangun Ka'bah di atas ini pondasi Ibrahim yang itu adalah merupakan masalah dalam rangka untuk menghindari yaitu madorot yang lebih besar murtadnya manusia terus الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس وقولهم إن محمدا يقتل أصحابه Yang ketiga, dalil ketiga ikhwan, Nabi tidak membunuh orang munafik. Karena maldorotnya kalau Nabi membunuh orang munafik akan dibilang Muhammad membunuh sahabatnya. Sehingga membunuh munafik itu maslahat karena dia mengganggu muslimin tapi maudarat yang akan muncul akan dibilang Nabi membunuh sahabat ini maudarat lebih besar lagi untuk menghindari itu Nabi tidak membunuh orang-orang munafik Terus yang empat. Rabi' nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an qatlil umara wal khuruji al a'immati wa in zalamu ma aqamu shalah saddan li dhari'atil fasadil 'azim wa syarril katsir fa innahu hasala sababi qitalihim wal khuruji 'alaihim ad'afu ad'afi ma hum 'alaihi min munkar wal ummah fi baqaya tilka syururi ila al-an. Ya. Yang keempat ikhwan, Nabi melarang memberontak penguasa. Kenapa? walaupun penguasa itu dolim selama dia tetap menegakkan sholat maka menghindari memberontak penguasa itu karena menghindari maudorat yang besar menurunkan penguasa dolim itu maslahat tapi maudorat yang muncul bisa lebih besar lagi sehingga rata-rata kata sokul Islam orang yang mereka memberontak penguasa itu ma'akomudina walad dunia mereka tidak bisa menegakkan agama maupun dunia mereka akhirnya saling jungkel menjungkelkan mereka ditangkap mereka nggak bisa dakwah mereka dibatasi mereka diawasi ketat kemudian dunia juga nggak mendapatkan sehingga rata-rata sepanjang sejarah pemberontakan-pemberontakan yang terjadi maakomu dunya waladinan tidak bisa menegakkan dunia dan agama kasus-kasus pada setiap negeri yang sudah terlalu banyak contohnya ya contohnya juga negeri kita sendiri diantaranya yang ketika penguasa dijungkelkan ternyata setelahnya belum tentu lebih baik daripada yang sebelumnya sedangkan korbannya sudah sangat terlalu banyak terus Qala alaihi salatu wassalam Iza buyi ali khalifataini Faktulul akhira minhuma Saddan li zari'atil fitnah Intaha mulakhasan min kalami Syekhil Islam Ibn Taymiyah Ya sebagaimana diantaranya dalam hadis Iza buyi al khalifatain Faktulul akhar Minha Ah, apabila dibaiat dua khalifah faktulul akhir minha bunuhlah yang terakhir bunuhlah yang dibaiat yang kedua dalam rangka supaya tidak terjadi maldorot yang besar ada dua kepemimpinan dan dua khalifah untran-untran terus bisa menjadi masalah besar maka supaya membunuh yang yang kedua sampai sini dulu ikhwan mudah-mudahan manfaat insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya besok jam setengah delapan Karena dua saya juga ada acara Mudah-mudahan selesai insyaAllah Demikian ikhwan Jazakumullah khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh